Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita yang berikutnya setelah kita menyelesaikan na barakallahu fikum ashab kutubus sittah ya kan? Ashab kutubus sittah atau dikenal dengan al-ummahatus sitt. Nah, barakallahu fikum kitab induk yang enam kitab apa saja? Yusha' Hmm? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Diurutkan ya. Sunan nasai Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi. Sunan Ibnu Majah. Sekarang masuk Musnad sekarang, Musnad Imam Ahmad. Paham ya? Al-Imam Ibnu Majah siapa namanya? Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. Al-Imam nasai siapa namanya? Abu Abdurrahman Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib Imam At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi Imam Abu Dawud Abu Abu Dawud nah Qala al mualifu astabahullah Musnadul Imam Ahmad. Ini kitab musnad besar sekali dan panjang sekali tebal barakallahu fikum. Kalau damaj itu lebih daripada 10 jilid. Paham ya? Cuman qadarullah syafa'al saat itu di perpustakaan sana ketika kami jaga terkena peluru sehingga terbakar. Paham ya? Keluar asapnya itu ya qadarullah syafa'al. Karena posisinya letaknya di pojokan bagian nah barakallahu fikum pojok intinya. Nah, terkena peluru, pelurunya besar tembus temboknya. Paham ya? Akhirnya terbakarlah Mustaq Imam Ahmad tersebut qadarullah ma syafa'al. Paham ya? Itu sekedar kisah saja, selingan bahwasanya Musnad Imam Ahmad itu tebal berjilid-jilid tergantung cetakannya. Nah, barakallahu fikum. Kita baca barakallahu fikum qala asy-syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih al-muhaddisun ja'alu al-masanida fi darajati tsalisah ba'da sahihain na'am Musunan. Masya Allah. ternyata tingkatannya tinggi juga ahlul hadis mereka menjadikan kitab-kitab musnad itu tingkatan yang ketiga setelah sahihain dan sunan. Nah, setelah sahihain dan sunan. Nah, jadi sahihain kemudian ashabus sunan, nah ya, yang ketiga ini nah baru baru masanid. Musnad Imam Ahmad. Walaupun derajatnya bisa dikatakan di bawah ashabus sittah, paham ya? Tapi termasuk tinggi juga. Wa min a'dhamil masanid qadran wa aktsaruha naf'an dan termasuk musnad-musnad yang agung kedudukannya dan paling banyak manfaatnya musnad Imam Ahmad. Faqad syahida lahul muhadditsun qadiman wa hadisan. Sungguh ahli hadis mereka telah menyaksikan baik ahli hadis yang terdahulu maupun yang belakangan bi annahu ajma'a bi annahu ajma bi annahu ajma'u kutubis sunnah bahwasannya na barakallahu fikum Eh, kitab mus eh, barakallahu fikum bahwasanya Musnad Ahmad tersebut termasuk apa? kitab-kitab sunnah yang paling mengumpulkan di situ. Naam. Wa au'aha dan yang paling bisa apa? Nah, barakallahu fikum dipahami. Lima yahtaju ilaihil muslim fi dinihi wa dunyah. Dikarenakan butuhnya seorang muslim kepadanya, baik dalam sisi agamanya maupun dunianya. Qala Ibnu Katsir berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala La yuwazi Musnad Ahmad kitaba atau kitab musnadin fi kasratihi wa husni siyaqatihi. Tidak ada yang bisa menyetarai, menyamai Musnad Ahmad satu kitab pun, kitab musnad yang lainnya. Na barakallahu fikum karena banyaknya dan juga bagusnya susunan-susunannya. Paham ya? Di susunan di dalam Musnad Ahmad itu bagus sekali. Dan Musnad Ahmad ini yang paling banyak. Paham itu ya? Nah, istilahnya bisa dikatakan banyak gitu ya. Wa qala Hanbal berkata Al-Imam Hanbal, Hanbal itu bisa jadi Ahmad bin Hanbal karena Ahmad itu Ahmad bukan langsung bin Hanbal tapi Hanbal itu bisa jadi kakeknya, ya kan? Seperti itu. Jama'na na'am barakallahu fikum atau kita lihat dulu. Wa qala Hammal jama'ana abi ana wa Salih wa Abdullah sungguh telah mengumpulkan kepada kami bapakku itu aku. Nah berarti nah barakallahu fikum ana ini bisa jadi hambalnya itu ya. Ya kan? Atau bapaknya lagi? dan Saleh dan Abdullah, Abdullah anaknya, anak Imam Ahmad. Faqara alaina al-musnad wa ma sami'ahu na wa ma sami'ahu ghairuna. Kemudian membacakan kepada kami musnad tersebut dan apa saja nah wa ma sami'ahu ghairuna dan apa saja yang telah didengar dari selain kami. Wa qala atau mana manafiyah nih Kita lihat dulu, ulangi lagi. Faqala Hanbal jama'ana abi ana wa Salih wa Abdullah faqara 'alaina al-musnad wa ma sami'ahu ghairu wa ma sami'ahu ghairuna atau ghairana ini Hmm? Ghairana atau ghairuna kira ini? Hmm? Ghairana ghairuna? Wa ma sami'ahu ghairuna kalau ghairuna berarti ya nah fa'ilnya tapi kalau ghairana maf'ulnya ya. Jadi kemungkinan besar di sini maknanya adalah apa? Naam telah membacakan kepada kami musnah tersebut dan apa saja yang dia dengar dari yang selain kami. Wa qala Kemudian dia berkata, hadal kitabu jama'tuhu" berarti Imam Ahmad kalau sudah ada ucapan ini ya. hadal kitabu jama'tuhu min aksar min 700 alfin eh, min 700 alfi haditsin wa khamsina alfa." Berapa ini berarti? Dan kitab ini aku telah mengumpulkannya lebih daripada apa? Lebih dari 700 alfi haditsin wa khamsina alfan. Berapa berapa ini? 700 ribu hadis ya 750 ribu hadis itu ya ya enggak ya kan 700 alfi hadisin sudah 700 ribu hadis wa khamsina alfan berarti 750 ribu hadis ya kan 750 ribu hadis lebih banyak daripada nam yang nam dihafalkan oleh al Imam Al-Bukhari ya kan nah makanya kitabnya tebal sekali itu ya Famakhtalafa fihi famakhtalafa fihi muslimun min hadis Rasulullah SAW yang diperselisihkan oleh kaum muslimin dan hadis Rasulullah SAW farji'u ilaih. Nah, maka kembalilah kepadanya. Fa in wajadtumuhu jika kalian menjumpai di dalam hadis tersebut atau kitab tersebut, nah, berarti itulah yang bisa diambil. Wa illa fa laysa hujjah. Kalau ternyata enggak dijumpai maka itu bukan hujjah. Jadi kalau ada perselisihan hadis Rasulullah diperselisihkan suruh kembalikan kepada Musnad Ahmad. Kalau ternyata jumpa di situ, itu berarti hujah. Kalau enggak ya berarti bukan hujah. Maksudnya itu hampir semuanya ada dalam Musnad Ahmad itu ya. Nah, walaupun istilahnya tingkatannya tadi itu di bawah sahihain dan juga ashabus sunan tadi. Paham ya? Naam. Lakin qala Zahabi akan tapi berkata Imam Zahabi, hadal qaulu minhu ala ghalibil amr. Ini ucapan dari Imam Ahmad berdasarkan kebanyakannya seperti itu. Ghalibil amr itu maksudnya kebanyakannya seperti itu. Kalau ada perselisihan kembalikan kepada Mustad Ahmad. Kalau dijumpai itu hujah. Kalau ternyata di Mustad Ahmad kok enggak ada, itu bukan hujah. Ini ghalibnya aja kebanyakannya. Naam. Wa illa falana ahadits qawiyyah fi sahihain wa sunan. Wa illa sebenarnya ada di hadapan kita hadis-hadis yang lebih kuat. Di mana itu? Di sahihain, sahih Bukhari, sahih Muslim. wasunan, sunan, wasunan sunan yang kita lewati. Wal ajza ma fil musnad dan beberapa juz-juz yang tidak ada dalam musnad. Paham ya? Cuman ini secara globalnya Imam Ahmad memprediksikan bahwasanya kalau ada perselisihan hadis Rasulullah SAW lihatlah kepada musnad tersebut. Kalau ada di situ hujah berarti. Kalau enggak ada bukan hujah. Nah itu secara globalnya. Illa kita lebih mencukupkan yang apa? Yang lebih sahih itu sahihain atau asabu as-sunan. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.